Masih dalam lanjutan bab Qaulillahi ta'ala innama qauluna lisa'in idza aradnahu Kita masih dalam lanjutan dari syarah hadis yang bernomor berapa? 7460 dan sebelumnya hadis 7459. <clears throat> tentang ta'ifah mansurah tentang sifat ta'ifah mansurah yakni la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah ma yadurruhum man kadzabahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum ala dzalik Dan ada sebelumnya la yazalu min ummati qaumun dhahirin lan nas hatta ya'tiyahum amrullah. Dan lafadznya banyak yang lain telah disebutkan oleh Syekh bin Bas dalam halaman 207 yang beliau mengatakan bahwasanya hadil alfat kulha mutaqaribatun yakni batul makna lafaz-lafaz hadis ini seluruhnya berdekatan makna tidak ada saling tadorub saling berbenturan <clears throat> perhatikan Bilal, kan mana kitabmu? Nah itu. Sang lamun. Baik. Lihat <clears throat> dalam halaman 9, Qala rahimallahu taala al maksud yang dimaksud dari kandungan hadis di atas tentang sifat ta'ifah mansura alul haq mereka berada di mana-mana. Kadang sedikit, kadang banyak. <clears throat> Annahum hum haula'il ladzina yansuruna dinallah. Annahum hum siapa hum tadi? Ta'ifah min ummati alal haqqi mansura yang senantiasa ada. Sekelompok dari umatku diberikan kemenangan di atas kebenaran. Selalu mereka nampak nyata di banyaknya sekian umat sampai datangnya perintah Allah Ta'ala. Bangkitnya hari kiamat. Mereka yang dikatakan oleh beliau di sini dalam hadis yang lain, mereka para guroba, orang-orang yang dianggapnya asing oleh banyak manusia. Ini mereka yang <clears throat> yasluhuna idza fasatan nas. Orang-orang yang baik apabila manusia dalam keadaan rusak atau yuslihuna ma'afsadan nasu min sunnati atau mereka-mereka yang membenahi apa yang telah dirusak oleh manusia dari sunnahku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan alladzina yansuruna dinallah. Mereka adalah orang-orang yang menolong, yang membela agama Allah. Perhatikan betapa mulianya sifat mereka. Orang-orang yang membela agama Allah yang surun. Mahfum? wa yad'una ila Allah dan menyeru kepada Allah mengajak kepada Allah bukan kepada organisasinya partainya atau pribadinya atau mengajak kepada dunia tidak tapi yad'una ila Allah sifat mereka la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum siapapun di antara manusia yang menelantarkan Taifah mansura tadi tidaklah membahayakan mereka. Yang menyelisih mereka pun tidak membahayakan. Maknanya nggak mengurangi tentang semangat mereka. Wala yadurruhum man kadzabahum. Juga Siapapun yang mendustakan mereka tidaklah membahayakan mereka membahayakan ta'ifah mansurah tadi. Walaman sakhara bihim yang mengecek pun tidak dihiraukan. Dan ini perhatikan <clears throat> mereka yang memiliki sifat membela agama Allah tentunya mendapatkan beberapa gangguan takdil takdir adalah telantarkan, ejekan, didustakan, dan yang semisalnya. Maka al-wajib alaihim as-sabru. Maka yang wajib atas mereka ladina yang suruh dinallah wa yad'una ilallah. Kewajiban mereka adalah sabar. Al-wajib alaihim as-sabru. Dan sabar inilah yang sangat mahal. <clears throat> La yahtamuna biman kadzdzaba aw khaddala. La yahtamun. Apa makna? Apa makna ya, la yahtamun? Turaman. Apa makna la yahtamun? Hah, Haidar? Tidak menghiraukan, tak peduli. La yahtamun, tidak ada ihtimam, tidak ada kepedulian dengan orang yang mendustakan. Au khaddalah menelantarkan, mujahid. Dolanan pulpen, eh, belajar pagi dolanan pulpen, malam pulpen. Perhatikan. <clears throat> La yahtamuna biman kadzdzaba au khaddalah tidak peduli dengan siapapun yang mendustakan atau menelantarkan au atau mengecek au ataupun menghina mengecek sama saja sakhara au ini kalimatnya bermakna sama sinonim mutaratif mutaratif apa maknanya sepadan la yahummuhum nah la yahummuhum alladzina yansuruna dinallahi wa yad'una ilallah la yahummuhum man kadzabahum man khaddalahum man sakhara bihim man istahza'a bihim dan yang semisalnya eh eh dengarkan ya ya la yahummuhum wa la yaltafituna ilaihi. Jadi enggak menggubris. La yahummuhum wa la yaltafituna sama saja. Enggak menghiraukan orang yang mengecek, yang mendustakan, yang menelantarkan. Ini enggak dihiraukan. Kalau menghiraukan orang seperti ini enggak jadi berdakwah, enggak jadi membela agama Allah. Ya kan? Waqad sakhara aqwamul anbiya'i ibil anbiya. saya bacaannya tadi waqad sakhara aqwamul anbiya'i begitu. <clears throat> Kaum-kaumnya <clears throat> Hah? Aqwamul anbiya kaum-kaumnya para nabi mengecek nabi ya itu maunya. Sakhara? Iya, ya ya, sakhara yaskun am sahih. Jazakallahu khair. Wailah. Faqad sakhara aqwamul anbiya'i. Baik, jazakallahu khair. <clears throat> Maka kaum-kaumnya para nabi mengecek para nabi alaihissalam. Sakhirun hamzahnya ya Pak. Bukan sakhor. <clears throat> Kalau sakhor bisa. Tapi ini salah sakhir. Yang sahih. Mereka kaumnya para nabi mengecek para nabi alaihissalam. Walam yadurrohum Zalika enggak membahayakan mereka ejekan ejekannya kaum tersebut. Jadi di sini sebagai tasliyah, sebagai hiburan, penghibur hati kita semuanya, di mana kita upaya untuk membenahi diri, menjaga diri di atas kebenaran tentunya ejekan tidak akan ada hentinya Tentunya ajakan dalam perkara ini nggak akan ada hentinya sudah sunatullah. Semua para nabi ada yang dibunuh. Seperti kisahnya Nabi Yahya. Sama lagi Nabi Zakaria. Ini dibunuh oleh kaumnya. Mahfum? <clears throat> Kisahnya Musa alaihissalam dibikinkan Tuhan. Ini wa ilahukum, adakum wa ilahu Musa. Ini sesembahan kalian dan sesembahan Musa katanya. Siapa yang bikin? Samiri. Ya kan? kalau Musa sebentar aja. Samiri cari kesempatan. Ya kan? Dia turut tukang. Tukang ahli memahat. Bikinkan apa? Sesembahan untuk kaumnya Musa. Menipu kaumnya Musa. Dan mengklaim bahwa ini adalah sesembahnya kalian dan juga semuanya Musa. <clears throat> Berani bohong. Padahal Musa masih hidup. Setelah datangnya Musa alaihissalam ditanya, ini apa kau buat Samiri? Ya kan? Ini saya mengambil sedikit satu genggam dari apa? Peninggalannya nak, peninggalannya Rasul. Siapa Rasul? Mu? Musa. Bohong. Padahal itu dusta. <clears throat> Jadi dengan demikian banyak manusia sekarang ini berbohong atas apa yang mereka lakukan bahwasanya adalah peninggalannya Nabi ini dari tata cara yang telah dibikin Nabi tapi bohong. Tetapi itu semuanya walam yasnihim atau walam yasnihim. Enggak menghentikan dakwanya para nabi dari berdakwah Allah taala. Enggak menghalangi, enggak menjadikan surut, tapi terus. Ya kan? Maka jangan gampang putus asa dalam menyampaikan dakwah. Fadl. Jangan putus asa. Jangan gampang putus asa bersabar. Bukan sampai dalam keadaan yang paling tersempit seperti kisahnya Nabi kita Yusuf alaihissalam di penjara juga dalam terus berdakwah. Bahkan ketika mau dilepas dari penjara pun nggak langsung menerima, nggak langsung mana menerima, tapi tanya, ya kan? Yang utusannya rasa tadi disuruh balik, tanya kepada Rob dan atasanmu, ya kan? Terkait dengan para perempuan yang memotong jari-jari mereka. Kenapa? <clears throat> Nggak langsung menerima. Ini menunjukkan bahwasanya mereka memiliki kekuatan iman, kekuatan mental, bukan sembarang orang para ambia. Maka orang itu mengikuti jejaknya para nabi bukan sembarang orang asal menisbatkan ke sana kemudian lulus enak saja. Ya kan? Dikit-dikit mengikuti para nabi, sunnatullah, sunnahnya para ambia, ya kan? <clears throat> Ternyata apa? Sifatnya jauh berbeda. <clears throat> Waqad istazi ahlu Makkah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama istazi al-munafiqun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlu Makkah juga telah mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para munafikin juga mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal Yahud ini demikian juga para Yahud, eh, Yahud jadi <clears throat> mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam istaza'u mengajak dengan beliau, mengajak beliau sallallahu alaihi wasallam. Fama darrahu dalika Ajakan mereka tidaklah membahayakan Nabi. Enggak mencederai apa-apa. Tetap lanjut soda Abi amrillah wa qama bi amrillah wa sabar ala dalik hatta azharullahu ala tini kulli. Sadar tegas demi menunaikan perintah Allah, menjalankan perintahnya Allah, bersabar atas itu semuanya sampai dengan adanya balasan yang baik. Allah menampakkan kata adharullah ala dini kulli sehingga din ini ya kan dimenangkan oleh Allah di atas seluruh din yang batil Alat dini kulli. Dari seluruh din yang batil. <clears throat> Maka din yang batil ini banyak. Ya kan? Din sekarang ini agama batil, agama yang dikatakan modern, agama demokrasi. Ini agama batil. Tata aturan demokrasi ini sebagai tata aturan agama. Walaupun mereka bukan menamai agama, tapi itu sebagai tata aturan agama. sebagai bentuk ketaatan kepada yang mereka anggap orang yang ditaati. Hatta azharahullah ala dini kulli. Jadi Allah menangkan di atas seluruh agama menangkan dinnya yakni din tauhid ini dimenangkan atas seluruh agama. Wa zaman qablahu minar rusul dan sama man belum rasul dari sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam dari para utusan Allah alaihi salam sabaru wa najahu wa aflahu bersabar dan mereka sukses najahu wa aflahu dan beruntung najahu wa aflahu kalimat mananya sama orang-orang yang beruntung dalam menjalani agama Allah Subhanahu wa taala menunaikan misi kerasulan yang dibebankan kepada mereka para utusan Allah sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faman udhiya minhum zadallahu karamatan wa rif'atan wa darajatin wa man kutila kadzalik. Dan siapa di antara para nabi yang diganggu, disakiti, ya kan? Allah menambahnya bentuk kemuliaan dan derajat yang tinggi, rif'ah, derajat, Semua kemuliaan diberikan oleh Allah kepadanya. Paman kutilah dan yang dibunuh pun juga sama. Gak ada yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan balasannya bagi mereka yang membunuh para nabi, mereka dapat di dunia langsung. Dicabik-cabikkan dalam kondisi dihinakan, al-Yahud ya kan mementar di seluruh tempat karena dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana mereka membunuh para nabi yang diutus Allah kepada mereka. <clears throat> Inilah ketinggian Maka dikatakan bahwasanya Yahud adalah kaum kom kaum yang suka dus, dusta. Pembohong. <clears throat> Maka bagi seorang yang menjalani dakwah, menjalani agama ini, baik seorang yang kondisinya masih awal menerima dakwah ini, tidak ada beda antara yang mengajar dan yang diajar. Semuanya kita adalah para pelajar, para penuntut ilmu, ya ya. Semuanya kita para penuntut ilmu. Kita semuanya tulab, ya, kuah tentunya akan mendapati hal-hal semisal ini bagi orang yang memiliki keistiqomahan yang benar tentunya bukan semua orang yang menisbatkan kepada dakwah yang benar ini kemudian sesuai dengan apa yang dia nisbatkan kenyataannya kadang-kadang cuma sekedar pengakuan melulu jadi hinaan dari segala penjuru yang takfiri ya kan yang katanya nggak punya akhlak, nggak punya adab, ini sudah bunyi di mana-mana. <clears throat> Tapi ikhwah itu tadi beberapa penjelasan dari Syekh bin Bas rahimahullah taala terkait dengan sifat-sifat Taifah Mansurah. Sebagaimana telah kita lewati tadi, sangat jelas gamblang bahwasanya rintangan tetap ada kapanpun dan dimanapun kita berada ataupun Taifah tadi berada. Kemudian lanjutan dari matan hadis ini Qala Imam Bukhari taala faqala Maliku benu Yukhamir. Benu Yukhamir. Ya kan? Ala wajin fi'li sini mau dikatakan Yukhamiro. Faqala Maliku benu Yukhamiro. Sami'tu Mu'adzan yaqulu. Wahum bisam ini wahum yani Wahum besam, wahum siapa? Ta'ifah Mansur tadi tempatnya di Sam. Wahum. Wahum ini adalah Ta'ifah Mansur tadi. Alladzina yansuruna dinallahu yad'una ilallahi la yadru man khadalahum man khadal wala man khalafahum. Ini adalah mereka berada di Sam. Berkata Mu'ad, Fakala Muawiyah hadza Malikun yaz'umu annahu sami'a Mu'adzan yaqulu wa hum bisam. Kalimat yaz'umu ini bisa bermakna apa? Dusta bisa bermakna apa? <clears throat> Sebaliknya, telah kita lewati dalam penjelasan Syekh Muhammad Ali Adam dalam syarah Sunan Nasai tentang lafaz yaz'umu. Ya kan? Tapi di sini adalah makna yang baik di sini, makna yang positif. Ada Malikun menganggap bahwasanya dia mendengarkan Mu'at, bahwasanya Mu'at mengatakan mereka Taifah Mansoro ada di Sam. Sam itu kalau dilihat dari sisi Madinah di mana arahnya? Dari Mekah di mana arahnya? Di utara. Di utara. Sam itu di utara, di daerah Yordan, Syria dan sekitarnya, Damaskus, Palestina. <clears throat> Penjelasan tentang kalimat bisam ini dikatakan saya bin Bas rahimahullah taala wal ma'na annahum yakununa bisam yauman ma. Annahum yani alladziina yansuruna dinallah yani ummatun qa'imatun bi amrillah la yadru man kadzdzaba wa la man khalafa hatta ya'ti amrullahi. Ini adalah pada hari tertentu mereka berada di Sam Au dahron ma ataupun zaman tertentu mereka berada di Sam Walakin la yalzamu dzalika fi kulli waqtin akan tapi tidaklah mengharuskan wujudnya mereka di Sam tadi setiap waktu sampai sekarang pun cuma di sana yang ada. Ya kan? enggak mengharuskan. Perkara ini banyak dijelaskan oleh Syekh Nasir Al-Albani dalam beberapa kaset beliau terkait tentang masalah Taifah Mansuro ini yang ada di Sam. Walakin la yalzamu dzalika tentang wujudnya mereka di Sam di Sam tadi di negeri Sam tidaklah dalam setiap waktu. Qad yakunu fi Sam ta'ifatun wa bil biladil ukhra tawaif kama huwal waqi'ul an. Kadang ada sekelompok Taifah Mansur di Syam dan ke dalam dalam negeri-negeri yang lain ada beberapa kelompok sebagaimana yang sekarang ini terlihat faktanya kama wal wake sebagaimana kenyataan sekarang ini berada di mana-mana. Mudah-mudahan termasuk dalam majelis kita ini termasuk dari kalangan Taifah Mansur Termasuk dari kalangan orang-orang yang menolong agama Allah, mendakwakan kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk juga orang yang diberikan kesebaran yang kuat di saat banyaknya manusia menelantarkan dakwah kita ini, menyelisih dakwah ini. Mahfum, dan ini fakta. Dan ini adalah fakta yang selama ini terjadi. Betapa banyak dakwah ini selisih dari kalangan macam-macam manusia. Ya kan? Terkhusus dalam masalah apa? Pendidikan. Kenapa kok mereka nggak cari ijazah? Kenapa mereka nggak sekolah? Padahal kita sudah sekolah dari siang, dari pagi sampai pagi. Ya kan, itu waktu tidur. Waktu tidur pun mudah-mudahan kita dalam kondisi untuk persiapan sekolah di pagi hari. Mahfum? gini pun sekolah. Sekolah itu pendidikan. Ya kan? Kalau ini bukan pendidikan, terus apa lagi? Ini namanya pendidikan. Terus dan tadris, mau apa lagi? Tapi mereka orang-orang yang tolol, bahkan super tolol, ya kan? ST. Sarjana tolol, super tolol, mengatakan bahwa saya ke sekolah. Maunya pagi suruh belajar sama mereka, pakai seragam, pakai ini, pakai itu, sorenya baru ngaji. Nah, itu maunya. Itu baru dipuja dan dipuji jadikan ponden. <clears throat> Taib. Maka kita harapkan kita mengharap kepada Allah Taala semoga saja kita termasuk dari kalangan yang tadi direkomendasikan oleh oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. La tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansuratan la yazalu qaumun dhairin alal dhairin hatta ya'ti amrullah. La tazalu ummatun qaimatun bi amrillah la yadru man man kadzdzaba wala man khalafa hatta ya'ti amrullah. Ha. Ya, Ini adalah sebagai busra Busra al-azima. Kemarin dikatakan al-bisara al-azima. Kabar gembira yang sangat besar terhadap orang yang memiliki sifat ini. Bukan berarti mereka nggak punya dosa. Ya kan? Dosa kita banyak. Bukan berarti kita nggak punya dosa. Ya kan? Tapi alul haq bukan berarti kemudian terlepaskan terbebaskan dari dosa. Kemudian beliau mengatakan al-ana fi Amerika, fi Asia. Asia tempat kita ini. <clears throat> Alatulia wa ardiha. Di Asia, di Amerika, wa Asia alatulia wa ardiha. Seluas dan selebar Asia ini banyak ahlu sunnah berada di mana-mana insyaallah Ta'ala. Aduh, ayo. Wis sedakuya neng. Fi Afrikia. Nah, Afrika, fi Eropa. Du'atun lil haq. Nah, ini perhatikan. Dalam ucapannya Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah taala dalam kitab beliau Sarah salah satu usul banyak disebutkan oleh beliau tentang keberadaan Ahlus Sunnah berada di Perancis Ya kan? Negara kafir sebagian kota dirubah kayak menjadi negara Islam. Kayak menjadi wilayah is Islam. Negara kafir Perancis, bahasa Arabnya Peransa. Ya kan? Sebagian kota di sana nampak terlihat kayak apa? Kayak di negeri Islam. Hmm. Maka perkataan beliau Syekh Ben Bas ini juga perkataannya alulam yang lain saya mukbil betapa banyak beliau menukilkan dari kalangan ahlu sunnah ada di Bretonia, di Inggris, di Belanda, di Belgia, di Amerika, ya kan? Di Rusia, di Afghanistan sampai ke timur ke Indonesia sampai ke Jepang. <clears throat> Jadi perhatikan al-an fi Amerika fi Asia ala tuliha wa ada tul panjangnya, artinya lebarnya. Panjang dan lebarnya ini di Asia ini banyak alusunnah fi Afrika, fi Eropa. Para duat, duatun zaman terkata dai. Mereka para orang-orang yang menyuruh kepada kebenaran dan para penolong, pembela-pembela kebenaran. La yadurruhum man khalafahum Tidaklah membahayakan mereka alul haq siapapun yang menyelisih mereka, siapapun yang menelantarkan mereka. Tengok kalimat khadalah. Menelantarkan, enggak menolong, enggak menggubris, bahkan menjegal. Nah, Ah. Enggak ada pakai bukan pakai duit, bukan pakai harta. Tidak, bahkan maunya dirayu-rayu supaya mendukung kebatilan mereka. Ya kan? Nanti kan antum lihat sekarang alul beda, alul dalal, juhal, awam, yang mereka upayakan mereka dapatkan apa? Maunya apa? Menguras duitnya negara. Hmm. Majelis kita dakwah kita dari jalan berjalan awal hari sampai hari ini pernahkah kita mengeluarkan tangan ke penguasa? Tak pernah sehari pun. Dalam upaya untuk menguras duitnya mereka. <clears throat> Tidak. Adapun dakwah kita adalah ditolong oleh Allah kemudian alul khair. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan mereka. Walal waqi syaitun li hadil ahadis. Wakil kenyataan yang ada sekarang ini ahlu sunnah berada di mana-mana sebagai saksi. Ya kan? Saksi nyata yang terkait dengan hadis-hadis ini. Wadil haraka al jadid al-islamiyah wal yaqda al-islamiyah. Ini gerakan baru islami. Gerakan baru islami. Wa kebangkitan islam. Syahidun li amr sebagai bukti saksi untuk perkara ini. Perkara tentang wujudnya ahlus berada di beberapa tempat di muka bumi ini. Sebagai mereka pembela kebenaran. Di Somali, Sudan, ya kan? Di mana-mana. Kita dulu ketika di Afghanistan menjumpai banyak manusia yang bermacam-macam negara Ketika kita di Yaman juga demikian menjumpai banyak manusia yang bermacam-macam negara. Kita terheran dulu. Ketika jumpa, ketika jumpa di Afghanistan jumpa orang Inggris, jumpa orang Amerika. Amerika? Saya kira kita kira semua warisannya itu hanya kufar. Tok, ternyata banyak ahlu sunnah dari Amerika. Berjihad. Fisabilillah insya Allah mereka ke Afghanistan. Ke Pakistan. Orang Perancis orang Belanda dan semisalnya. Taib soal pertanyaan hafizakallahu ya syekh. Semoga Allah menjaga engkau wahai syekh. Qauluhu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu. Kalimat la tazalu isi pertanyaannya ma yufidu daimu mata wal istimrariyata. Nah. Kalimat la tazalu ini Tidakkah memberikan faedah kesenantiasaan, kelanggengan tentang wujudnya mereka ta'ifah mansurah? Jawaban beliau, naam, iya. Yufidu memberikan faedah kesenantiasaan daimumah. Dari kata dama ya dumu. Ya kan? Dawaman wa daimumatan. Stamar roh istamir istimror istamriyah. Jawabannya na'am ya. Ila iyati ya amrullah. Jadi beliau Syekh bin mengambil dohirnya hadis tidak beliau selisih sedikit pun bahkan diikuti sesuai dengan dohirnya iya sampai datangnya perintah Allah. Lakin yaksurun fi makanin wa yakiluna fi makanin. Bacanya yakilun, qalla yakilu. Jangan yukilun kalau yukilun dari kata akolla yukilu iklal. Tapi kalau qalla kilu dari kolil, bahwa kolil. Kan tapi mereka yang membela agama Allah surun kadang banyak dalam satu tempat, wayak kilu kadang sedikit dalam satu tempat. Wayak surun nafi zamanin wa yakiluna zamanin. Pada zaman tertentu mereka banyak, pada zaman tertentu mereka sedikit. Amruhum yatanawwa. bacanya amruhum. Perkara mereka itu bermacam-macam. Nah, kadang sedikit pada suatu waktu, kadang sedikit banyak pada suatu waktu, kadang sedikit dalam satu tempat. Tetapi sekarang ini alul haq kadang banyak dihempas dengan badai-badai yang merusak sunnia mereka menjadi sun, sunnah sunnah yang muzazah sunnah yang guncang seperti sekarang ini badai demokrasi mengguncang kepala-kepala yang mereka mengatakan alus sunnah terguncangkan dengan badai demokrasi awasif nah badai-badai yang mengempas mereka sehingga kita harus memiliki kewaspadaan dari banyaknya goncangan banyaknya badai. Jadi sunni kita Yatazazza. Ha. kuncang Pertanyaannya ahsanallahu ilaika. Semoga Allah berbuat ihsan kepada engkau wahai Syekh. Qulu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahirin nas. Apa dimaksud dengan dhahirin 'alan nas? Nas sisi maksudnya siapa? Yakni nasal ladzina haulahum faqat wala kullun nasi. Wala kullun nasi. Apakah yang dimaksud di sini adalah manusia yang berada di sekitar mereka alul haq? Toh. Ataukah seluruh manusia, mereka dohir di atas manusia adalah seluruh manusia? Atau manusia tertentu saja yang di sekitar mereka? Jawabannya, yuhtamalu hada wa Bisa dohir di atas seluruh manusia, bisa dohir di atas sebagian manusia. Dan ini sebagai bukti ya ikhwah, Wujudnya organisasi dari kita lahir sampai kita sekarang umur 50 lebih, bahkan 60 tahun yang kita dapati, adakah mereka yang dilepaskan dari jeratan bid'ah syairah di negara kita ini? Kalau ada, ini pun bisa dihitung dengan jari ini lima kalau ada. Minim manusia yang terbebas terbebas dari apa? Dari bid'ah syairah. Belum lagi bid'ah apa? Bid'ah demokrasi. Dari ujung ke ujung pimpinan dan ranting-ranting dan apa? akar-akar dan apa lagi dahan-dahan semuanya diikat dengan dunia batil demokrasi. Nah, khususnya di hari kita ini. Tadi saya jumpa baru pulang tadi sore saya dari masjid sini. Jumpa satu orang bawa mobil Fortuner tiba-tiba apa berhenti. Ternyata apa? Saya minta lima orang ya, minta suara lima. Ya ilaha illallah. Tadi pulang dari sini tadi. Sore tadi. Kita pulang. Cuma berfortunur dari sana. Saya nggak tahu siapa dia. Ternyata apa? lu pernah kaca ke tangannya gini. Sini, sini, sini. kunjuk juk limo ya. Suaranya juk limo. La ilaha illallah. <laughs> lima aja, lima. Untuk kampung baru lima wes. Lumayan jadi. Gitu. Tambahan. Kita tambah tambahan. Nengok. Mana kemaluannya? nggak ada kemaluannya tadi mana. <clears throat> Ayo, perhatikan. <clears throat> Jadi tengok di sini. Jadi zahir dan nas yahtamul hada wa hada yani bisa dohir atas segala setiap manusia seluruh manusia di dunia ini dan juga bisa dalam iklim wilayah tertentu. Qad yakununa fi waktin ma. Fi waktin ma. Itu bacanya. Kadang mereka berada dalam waktu tertentu. Dohirin ala nas alladzina haulahum. Kadang mereka di Taifah Mansur tadi dalam waktu tertentu mereka adalah sangat nampak jelas. Mereka di atas hak pada manusia yang berada di sekitar mereka. fi waktin ma dohirin ala nas alladzina lahum sultan wal imamah. Dan pada waktu tertentu mereka adalah orang-orang yang zahir, orang-orang yang berikan kemenangan, orang yang berikan penampilan yang nyata. Dengan di atas sunnah, di atas tauhid, atas nas siapa? Alladzina lahum sultah wal imamah yang mereka memiliki kekuasaan dan kepemimpinan. Ah. Di mana banyak manusia sekarang ini pemimpin dan para penguasa terjerebab dalam lembah-lembah kesirikan lembah-lembah kebatilan, kekufuran di mana alusuna mereka selamatkan oleh Allah Ta'ala. Kama waqa'a fi ahdil khulafa ar-rasyidin radhiyallahu ta'ala anhum wa fi aimati bani Umayyah wa fi awqatin katsiratin min awqati bani Abbas wa waqa'a waqa'a fi aqalima wa jihatin wa manatika muta'addidatin ila yaumin hadza Wa mislu ma waqa'a inda Syekh Muhammad rahimahullah taala ini Ibnu Abdul Wahab wa Ali Saud fi mantiqatil jazirah. Wa mislu ma waqa'a fi ba'di manatiqil Maghrib wa Afriqiya wa fi awqatin katsiratin wa kadza fil Hind qabla taqsim wa ba'da taqsim. Jadi dalam beberapa tempat di Maghrib. Maghrib itu di Maroko. Maroko itu bahasa kitanya sebutannya apa? Bahasa Arabnya Maghrib. Kalau mau ke Maghrib berarti mau ke Maroko. Itu negeri Maghrib. Maroko itu bahasa Arabnya Marokis. Ya kan? Marok, Marokis. <clears throat> Di Hindia sebelum terbagi menjadi ada Pakistan, ada apa? Ada Pakistan, ada India, ada apa? Ah, mana? Bangladesh dan sekitarnya sekitar Pakistan itu namanya apa? Kashmir dan semisalnya Nepal, nah, itu semuanya itu. Wah pada taksim ini setelah taksim setelah dipecah-pecah pun masih terbanyak mereka ahlu sunnah di mana-mana. Di Kashmir banyak. Kashmir itu Pakistan. Sebenarnya saja. Kashmir sampai ke Cina. <clears throat> di Afghanistan di Kunar ada sungai memanjang sampai ke Cina. Kita jumpa sana banyak orang-orang Cina. <clears throat> Tapi ya, perhatikan. Itu tadi semoga saja Allah memberikan ketetapan bagi kita semuanya. Di sini tadi kalimat yang tadi kita baca, kita ulangi lagi sedikit. Babi waktin ma dohirin ala nas alladina laum sulto wal imamah. Ini mungkin yang diinginkan adalah banyak para penguasa yang baik. Banyak penguasa yang membawakan sunnah. Maka dalam contoh di sini kama waqa fi ahdil khulafa rasyidin. Fi aimati Bani Umayyah wa fi awqatin katsira. Dan contoh yang selanjutnya fi zamannya Muhammad Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wa Ali Saud. Berarti di sini maksudnya adalah kadang para penguasa pun juga di atas al-haq. Ya kan? Dan itu sampai di negeri yang ada di daerah sana Spanyol sana dulu. Andalus ya, dan sekitarnya. Di mana bahwasanya banyak di sana para penguasa waktu itu adalah alu alu sunnah. Apakah sekarang kemudian dimasukkan dalam Taifah Mansurah mereka-mereka kelompok di bawah tanah ini nggak masuk, ya kan? Di mana mereka adalah rebutan kekuasaan. Saat tertentu mereka masuk dalam acara kebatilan-kebatilan yang laris di zaman kita seperti ini. Tapi ya insya Allah kita cukupkan sampai sini dulu. Kita sambung lagi pada waktu yang akan datang. Alhamdulillah. Tafadhalu.